Eh, sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Lalu istama'al insu wal jinnu ala ayam fa'uka bi lam ya fa'uka illa bi kot qad lak." Kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu berkumpul untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada seorang manusia, kalau Allah nggak berkehendak bisa terlaksana? tidak bisa terlaksana. Begitu pula sebaliknya, seluruh manusia berkumpul bersatu padu untuk memberikan suatu mara bahaya kepada kita. Kalau Allah nggak berkehendak bisa terlaksana, juga tidak akan terlaksana. Nah, oleh karena itu maka buat apa kita itu melakukan sesuatu karena manusia? Paham? Nah, nanti kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan tentang orang yang berbuat atau beribadah karena orang lain. Itu ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Maka itu tidak bisa diketahui. Oleh malaikat pun nggak bisa diketahui. Kita melihat ada orang yang nangis waktu ngaji. Kita melihat ada orang yang sholat khusyuk. Kita melihat ada orang yang ngaji dalam keadaan bertadabur dan sebagainya. Maka kita melihat ini ahli ibadah. Kelihatan dia itu nangis waktu baca Quran. Kelihatan waktu sholat itu khusyuk sekali. gitu. Ya kan? Kita tertipu manusia. Malaikat pun juga tertipu. Dengan dasar Nabi SAW beliau bersabda menceritakan bahwasanya itu amal itu dibawa sampai ke langit yang pertama. Lain pertama ada malaikat yang menjaga. Dilihat, oh itu bagus, bawa ke atas. Ah, apa? Amal kebaikan dibawa ke atas, iliyin. Tapi amal yang buruk dibawa ke sijil, di bawah sana. Nah, sehingga Pak, lewat malaikat pertama, lewat malaikat kedua, lewat malaikat ketiga, lewat malaikat langit yang keempat, terus sampai ketujuh. Begitu sampai ketujuh, baru diserahkan pada Allah amal itu. Ngaji itu, sholat itu, ahlak itu, dan sebagainya. Begitu lihat Allah Ta'ala, gal ini adalah sebuah amal ibadah yang dilakukan bukan untukku. Kembalikan kepada orangnya. Dikembalikan lagi pada oleh Allah Ta'ala. Nah, coba lihat. Maka dikatakan asyirkul asgor. Ria itu adalah syirkul asgor. Jadi hati-hati betul. Kalau kita itu betul-betul mengetahui bahwasanya segala sesuatu di dunia ini tidak akan berfaedah, tidak akan berbahaya, tidak akan ada guna kecuali Allah, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Buat apa kita melakukan untuk manusia? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Kalau kita itu berusaha menjilat mukanya, berusaha berbuat baik kepadanya, apakah berarti dia itu akan e, mengangkat kita untuk menjadi jodohnya? Belum tentu. Menjadi jodoh kakaknya atau menjadi iparnya dan sebagainya belum tentu. Allah berkehendak itu semuanya. Jadi buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya? Nah, oleh karena itu, camkan baik-baik supaya kita tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita rugi nanti di akhir Jangan sampai kita itu termasuk yang geletek kata orang Jawa itu. Yaitu kecewa. Karena apa? Dianggap ah, aku sholat sekian lama, aku ngaji sekian lama. Begitu sampai di akhirat ternyata mana sholatnya nggak ada. Ngajinya nggak ada. Ternyata setelah diteliti itu semuanya dilakukan bukan karena Allah tapi karena manusia sehingga tidak dicatat di dalam amal kebaikannya tapi justru dicatat di dalam amal keburu keburukannya naudzubillah. Kalau ikhlas bagaimana? apakah tanda daripada keikhlasan itu dan bagaimana teori keikhlasan itu yang bisa diterapkan oleh manusia. Nah, jadi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah. Enggak ada maksud lainnya. Enggak ada maksud untuk hambanya. Walaupun untuk Nabi Muhammad ada. Semua untuk Allah. Kita membaca salawat untuk Allah. Bukan Nabi Muhammad. Kita melakukan segala macam takarrub ilallah. Walaupun dengan maksud tujuan supaya kita dicinta dan disayang serta dikasih oleh Nabi kita Muhammad SAW tetap itu karena Allah. Yang karena Allah maka itu ikhlas. Tapi kalau bukan karena Allah atau ada sebagian kecil bukan karena Allah berarti ada sebuah sifat daripada sifat riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau lihat kepada keikhlasan sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadisnya yang begitu sangat genting dan membahayakan di mana Nabi SAW bersabda annasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia binasa. Nah, jadi camkan baik-baik. Kalau kalian termasuk ingin menjadi orang yang tidak binasa harus belajar. Karena Nabi SAW mengatakan semua manusia akan binasa kecuali orang yang belajar, orang yang mengetahui ilmu agama. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan semua orang alim itu, orang yang mengetahui itu, semua santri itu, semua pelajar itu juga akan binasa kecuali bagi yang mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halka dan yang mengamalkan pun juga akan binasa. Illal muhlisun kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam akhir hadisnya? wal muhlisuna ala khatarin azim. Dan orang yang ikhlas pun masih berada di dalam ujung tanduk dalam mara bahaya. Artinya apa? Tetap kita itu menjaga hati itu, tetap sholat kita itu harus tanpa ada ujub. Kalau ada ujub, alhamdulillah saya ini sekarang bisa tahun ini sanlat di Dalwa. Berarti saya ini orang baik, berarti ah itu ujub itu sudah. Dengan dia terlintas seperti itu, satu kali lintasan saja maka selama 21 hari hilang lenyap, nggak ada pahalanya sama sekali. Itu ujub namanya. Nah, coba kalau seumpama kita tidak pernah belajar dan mempelajari ilmu tentang ujub, berapa banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang merupakan sebuah ibadah tapi kemudian kita tidak mendapatkan pahalanya sama sekali karena kita tidak tahu dan berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dosa kita nggak tahu kalau itu dosa kita lakukan Fem, berapa banyak dosa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita oleh karenanya ikhlas itu adalah kalau kamu berbuat sesuatu bukan karena orang dan meninggalkan sesuatu bukan karena orang itu namanya ikhlas. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama matang begini. Kalau kamu ingin melihat kepada keikhlasan maka lihatlah. Bacalah, renungkanlah, simaklah ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang memuji tentang Ahlul Bait. Apa itu? Wayut imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, itu ikhlas. Paham? Jadi ikhlas itu adalah innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepada kalian itu untuk Allah. Karena Allah dan di dalam jalan Allah. Enggak ada maksud apapun. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan sesuatu. Ah, kalau mengharapkan sesuatu berarti bukan ikhlas. Nah, berapa banyak kita itu ketika memberikan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu dari orang itu. Bukan ikhlas. Oleh karenanya sekarang ini kenapa sih? Banyak orang yang bakti sama orang tuanya tapi tidak mendapatkan karunia daripada Allah terkait dengan biru waliden. Banyak orang yang bakti pada gurunya tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Kenapa? Karena dilakukan karena guru itu. Karena dilakukan karena orang tua itu. Jadi harus melakukan segala sesuatu ibadah itu harus bukan karena manusia, tapi harus karena Allah. Nanti secara otomatis sama seperti kita e, sholat duha. Kenapa kita itu sangat rajin sholat duha? Supaya kita jadi orang kaya. Banyak orang seperti itu. Paham? Jadi sholat duha itu berbeda dengan sholat badia goblia. Padahal badia goblia itu pahalanya lebih besar daripada sholat duha. Ya kan? Badia qabliyah itu lebih besar daripada pahalanya Salat duha. Bahkan Ba'diyatul Isya itu tadi yang kita laksanakan Ba'diyatul Isya. Kenapa kita itu setelah salat Isya kita salat Ba'diyah? Karena Ba'diyah yang dua rakaat itu lebih afdal daripada salat tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, makanya kita laksanakan supaya kalian tahu Paham ilmu itu membedakan mana yang lebih baik dan mana yang baik. Pem mana yang wajib, mana yang lebih wajib. Nah, jadi supaya kita tidak tertipu itu maksudnya. Itu gunanya ilmu. Nah, oleh karenanya di sini keikhlasan itu fam sangat menunjang bahkan harga mati untuk kita itu diterima amal ibadah kita. Harus karena ikhlas. Tapi kalau semua ada kita mengharapkan jaza, mengharapkan balasan daripada orang lain, maka jangan harap kita akan mendapatkan. Nah, jadi kalau seperti salat duha, karena kadang kita baca surat waqiah, kapan kita baca surat waqiah? Sunnahnya itu malam. Kata Nabi SAW, orang yang baca surat waqiah, maka dia tidak akan menjadi orang fa, fakir. Pasti akan menjadi orang ka, kaya. Makanya oh, surat waqiah itu pasti dibaca terus. Daripada surat tabarok, waqiah apa tabarok? Pasti baca waqiah. Tabarok supaya lepas daripada siksa kubur. nggak dirasakan di dunia. Nah, tapi kalau waqiah bikin orang kaya, nah, kekayaan itu dicari. Nah, gitu. Dirasakan oleh panca indera, makanya dicari. Nah, sehingga apa? Dia lebih antusias untuk membaca surat Waqiah ketimbang baca surat Tabarok. Nah, jadi harusnya kita baca Waqiah karena Allah. Kenapa baca Waqiah? Rasulullah merintahkan. Kenapa baca Waqiah? Karena termasuk Al-Qur'an. Kenapa baca Waqiah? Karena ada hadisnya. Nah, sedangkan kalau kita itu baca Waqiah nanti kita akan menjadi kaya, akan dimudahkan rezeki kita. Itu otomatis itu langsung nempel gitu. Paham? Untuk apa kau makan? Hah? Enggak kamu makan setiap hari itu untuk apa? Untuk menikmati makanan atau untuk menyambung hidup atau untuk mengganjal perut atau untuk mengenyangkan perut. <laughs> Pem. Nah, itu bisa kalian masing-masing beda-beda jawabannya. Relatif itu. Pem. Kenapa demikian? Kalau semua kalian mengatakan Ustadz untuk mengganjal perut ya, cuma ganjal perut ya makan rumput aja cukup gitu loh. Tapi kenapa kita milih-milih? Berarti bukan untuk ganjal perut. Nah, gitu. Apa coba? Untuk mengenyangkan, untuk mengenyangkan. Kadang-kadang kita makan kayak kenyang. time. Dan apa bedanya kita kalau makan seperti itu dengan binatang? Rugi kita kalau semua kita makan. Nah, makanya makan itu prinsipnya itu adalah kamu makan itu untuk hidup apa hidup untuk makan? Nah, itu camkan baik-baik waktu makan tuh. Ya. Waktu kamu makan tuh, kamu makan untuk hidup atau kamu hidup untuk makan. Nah, gitu. Nah, kalau kamu makan untuk hidup, ya seperlunya, secukupnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, Yakfi libni Adam lukaimat yukim nadohra, Cukup bagi seorang Bani Adam sesungguhnya, beberapa suapan itu sudah cukup untuk menjadikan punggungnya manusia itu tegak. Jadi cukup dia itu beraktivitas seharian itu cukup beberapa suapan nasi. Fa'inkan labuda minhu, kalau semua harus lebih, wasulusun li ta'ami, wasulusun li syarabi, wasulusun li nafasih. Kalau semua harus lebih daripada sekedar untuk mengganjal perut, untuk menyambung hidup, maka kalau begitu bagi tiga. tiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Nah, gitu. Nah, rata-rata kita lebih dari itu apa seperti itu? Apa enggak seperti itu? Hah? Lebih dari seperti itu. Ah, makanya pas badan kita itu gemuk kadang-kadang. Penyakit itu macam-macam gitu. Paham? Kenapa sih Ustadz dari beratnya 84 sekarang jadi 69? Paham? Kenapa? Karena Ustadz malu. Baca hadis di mana hadis itu disebutkan Nabi SAW katanya nanti di akhir zaman itu banyak di antara tanda-tanda akhir zaman umatku yang gemuk-gemuk. Ustaz nggak mau, malu. Dibilang umat yang gemuk-gemuk jadi tanda akhir zaman akhirnya gitu. Nah, lebih baik Ustaz jadi yang langsing aja gitu. Hmm, apalagi Ustaz memang ada darah tinggi. Ustaz minum obat sudah tujuh tahun. Nah, kata dokter kalau turun di bawah 70 maka bisa nggak minum obat. Alhamdulillah sampai sekarang masuk lima bulan ini nggak minum obat karena jadi berkatnya sehat gitu loh. Nah, makanya kalau ikuti Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Jadi cukup kita itu makan ketika lapar, tapi sebelum kenyang kita berhenti. Hem, walaupun tiga kali sehari, nggak apa-apa. Yang penting makannya itu waktu lapar. Karena apa? Semua anggota badan ini mempunyai hak. Semua anggota badan itu makan energi. Energi itu dari makanan. Energi manusia itu dari makanan. Hem. Nah, oleh karenanya, berarti tangan membutuhkan energi, mata membutuhkan energi, mulut membutuhkan energi. Kalau sudah lapar, ah berarti membutuhkan itu. Ketika kita itu makan, sebelum kenyang kita berhenti, paham? Ah, itu cukup. Berarti yang diasup itu cukup, sehingga nggak bikin gemuk. Karena apa kalori yang masuk itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau lebih daripada yang dibutuhkan, jadi ngendap. Ah, pengendapan ini yang jadi lemak, jadi gaji, perutnya jadi gendut dan sebagainya gitu loh. Nah, faham? Nah, itu teorinya itu seperti itu. Jadi kalau nggak mau gemuk ya dikurangi makannya. fem Banyak energi keluar. Bagaimana caranya olahraga? Jadi energi yang keluar sekian, makannya sekian. Nah, berarti bisa kurang sekian. Dalam waktu sekian bisa turun sampai sekian. Nah, itu kan teorinya seperti itu. Semua bisa diteorikan kok gitu. Loh. Semua ada teorinya. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah prinsip dalam makan yaitu nahnu gaumun la nakulu hatta naju fa idza akalna lam nashba. Kami ini adalah satu kaum, kami tidak makan kecuali lapar. Kalau kami sudah makan tidak sampai kenyang. Jadi ketika mau nambah itu, ah, udah berhenti. Ketika mau nambah, berhenti itu sehat. Nah, jadi makan eh, misalnya pas satu piring, kita makan satu piring, aku kurangilah separuhnya eh, separuh piring itu sudah cukup. Coba, kalau nggak percaya, baca Bismillah ya setiap suapan. Saya baca Bismillah. Waktu saat ke Madinah itu, saat berangkat dari Indonesia ke Madinah tahun 94 sampai 98, 4 tahun di sana. Pulang lagi ke Indonesia, beratnya saat sama. Waktu berangkat 54, pulang 54. Setelah kawin 84. Nah, gitu. Nah, faham? Nah, jadi kenapa? Karena kita Waktu di Madinah sana, jadi kita e, tidur 4 jam, makan itu 7 suapan, makan. Udah selesai. Satu tahun puasa dahar, satu tahun puasa Daud. Nah, gitu. Nah, sehingga kita maksimal waktu dulu mujahadah. Gitu. Ah, kalian kalau dibandingkan sama kita dulu, yang gak ada apa-apanya. Nah, Ustaz dulu ngobrol 10 menit saja terkait dengan selain pelajaran, nggak pernah. Bahkan kita e, bernazar kalau sampai ngobrol 10 menit Faham? Terkait bukan dengan pelajaran, maka kita akan sedekah 100 real. Faham? Kita nazar seperti itu. Alhamdulillah sampai saat berangkat saya nggak pernah e, ngeluarkan sampai 100 real itu. Jadi yang kita lakukan baca baca kitab, menghafal, mentalkhis dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang ada sekarang ini semuanya berkat yang dulu itu. Gitu. Nah, jadi itulah perjuangan, itulah pengorbanan sebagaimana dikatakan oleh ilmu yang kita pelajari sekarang ini atikullah fasawfa nu'ti ba'di Ah, kasihkan ke semuanya. Pikiranmu kasihkan, energimu kasihkan, semuanya. Kasihkan buatku, kata ilmu. Nanti aku berikan sebagian daripada diriku. Nah, tapi kalau kamu itu tidak memberikan setengah-setengah, memondok setengah-setengah, 21 hari juga setengah-setengah, ya gimana mau dapat ilmu gitu. Paham? Hadir majelis taklim, tidur, ah, silahkan. Paham? Ustaz tantang kalian semua yang sanlat nih. Cari di dalam sejarah yang Ustaz, baik waktu belajar di pondok sini maupun belajar di Madinah, ataupun belajar di Hadramaut, ataupun belajar di Ensuri Surabaya ataupun belajar di waktu ambil S3 di UIN Malang silahkan ada yang memberikan kesaksian bahwasanya ustadz waktu hadir pelajaran dalam keadaan ngantuk ustadz kasih uang cash 10 juta kenapa ustadz yakin nggak pernah ngantuk Baik, Alhamdulillah nah, kenapa Ustadz itu kesian sama gurunya kalau ustadz ngantuk Paham? Nah, gurunya datang jauh-jauh, eh nggak ditinggal ngantuk, emang enak gitu. PMA. Ah, kalau Ustaz sih nggak peduli, kalau Ustaz nggak peduli. Tapi kalau dosen-dosen Ustaz kan kesian. Itu teman-teman Ustaz itu karena tidur semua, Ustaz nggak tidur. Makanya Ustaz di mana-mana itu selalu disenangi sama guru-guru Ustaz itu. Karena apa? Eh, menampakkan antusias, menampakkan penghormatan dan sebagainya. Nah itu semuanya tidak terkait dengan apapun, tapi terkait dengan prinsip hidup Ustaz. Karena apa? Anak hidup, PM di dunia ini bukan untuk nomor dua, nomor tiga, bagi nomor tiga puluh, ah, bukan. Ustaz hidup untuk nomor satu dalam segala hal. Nah, faham? Nah, oleh karena itu, kenapa Ustaz mempunyai prinsip semacam itu? Karena kehidupan ini cuma sekali. Kesempatan juga sekali, nggak bakal datang dua kali. Dan kesempatan itu bukan untuk anak-anak Ustaz, bukan untuk muridnya Ustaz, bukan untuk siapa-siapa, untuk Ustaz sendiri. Paham? Wal asri innal insana lafi khusr. Kecuali siapa? Kecuali bagi mereka yang betul-betul memanfaatkan waktunya itu. Nah, tapi kalau kalian memang prinsip hidupnya yang penting saat dapat jodoh ya udah nggak apa-apa aja masalah itu mau sanlat 21 hari udah itu kawin nggak ada masalah gitu nah, tapi kalau kita nggak mau seperti itu alafu saat bukan perempuan saat laki-laki saat mau jadi sebagai penyanding pendamping yang yang menyertai tangannya Nabi kita Muhammad SAW nah, kita punya cita-cita yang tinggi bukan cuma di dunia. Nah, dunia itu nggak ada faedahnya, semua nggak ada faedahnya. Tapi Allah Taala dan nabi Muhammad saw Nah, kalau untuk itu maka kita butuh pengorbanan. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kalian itu bisa melihat, bisa menilai, bisa menguji diri kalian sendiri apakah kalian itu termasuk yang semacam itu atau tidak. Gitu. Nah. Kemudian wagala kasiran ma yaltabisul hayaul mahmud bil hayail madmum bil jubunil madmum Wal farqu bainahuma anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin wa waqa'at bisababihi fi syarrin fa huwa al-jubnul madhmum wa laysa bil haya' li anna al-haya' la ya'ti la bi khair kama fil hadis. Paham? Jadi banyak orang yang samar pada dirinya antara malu yang terpuji dengan malu yang tercela. Dan perbedaan antara keduanya adalah Anna kullahayain setiap rasa malu yang membawa dan menuntut orang yang memilikinya untuk meninggalkan sebuah kebaikan dan menyebabkannya berbuat kesalahan dan dosa, maka itu adalah merupakan sebuah malu ataupun rasa takut penakut yang tercela. Dan itu bukan termasuk sifat malu yang terpuji. Lianal haya laiti lebih karena Sifat malu yang terpuji itu tidak mungkin membawa kepada pemiliknya kecuali dengan kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antara sifat dan manakib dan, dan apa manakibnya Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW lebih malu daripada perawan yang dipi, dipingit. Nah, gitu. nah, tapi malunya Nabi SAW itu adalah malu yang terpuji. Jadi malu itu ada malu terpuji, ada malu yang tercelah. Malu terpuji apa? Sama ustadznya disuruh baca-baca, malu. Nah, itu itu malu terpuji apa tercela? Tercela. Fem. sama ibunya disuruh bawa kresek isinya terasi. Fem. nggak mau. Nah, malu sama orang malu. Ah ini. Ini malu yang tercela. Fem. Kemudian sholat karena dia itu sholatnya sebagai imam yang paling tinggi kelasnya yang paling enak bacaannya dia disuruh jadi imam Akhirnya dia menolak, nggak mau suruh, orang lain yang jadi imam. Ah itu malu yang tercela. Tapi kalau sama misalnya kamu ayo keluar, jangan pakai jilbab, nggak nggak mau. Kenapa? Malu. ah gitu. Ah itu terpuji. Kamu tertawa terbahak-bahak, yang lainnya tertawa terbahak-bahak, tapi dia ini dia mega mulutnya. Tapi tertawanya itu cuma senyuman atau ditahannya. Ah itu malu yang terpuji. Nah, tapi yang terbahak-bahak itu nggak pantas. Sebagai perempuan nggak pantas gitu. Pantasnya sebagai mak lampir gitu. Nah, ya? nah jadi hati-hati ya. Ada kadang perempuan terbahak, ha ha ha, ha gitu. Nah, itu nggak pantas kalau perempuan yang seperti itu gitu. Jadi artinya dengarnya aja sudah kita takut. Paham? Ustaz takut apalagi suaminya gitu Nah, kalau kita dengar ada seorang yang ketawa terbahak-bahak itu, Perempuan ya, kalau laki-laki terbahak masih mak makgul gitu, masih mending gitu. Tapi perempuan terbahak-bahak itu luar biasa. Dan nggak sesuai dengan kewanitaannya. Ya, oleh karenanya jadi hati-hati kalau tersenyum eh, kalau tertawa itu sebagaimana Nabi SAW tertawa, tersenyum aja. Kalau Nabi SAW itu tertawa sampai kelihatan giginya, Fem itu adalah tertawa terbahak-bahak bagi Nabi. Nah, jadi nggak sampai keluar sampai e, suara hahaha gitu enggak gitu. Nah, jadi hindari yang semacam itu. Nah, yang semacam itu berarti apa? Kurang malunya. Paham kurang malunya. Makan depan orang, makannya banyak. Padahal di depannya itu ada ustadz, ada ini. Ah, ada malunya. Nah, itu malu yang yang tercela itu gitu. nggak ada malunya gitu namanya itu. Nah, paham? Ah, oleh karena itu maka yang bisa menilai kita sendiri ya kita sendiri. Kita ini termasuk yang malu karena kebaikan atau yang terpuji atau malu karena keburukan atau yang tercela kita sendiri yang bisa menentukan. Kalau itu membawa kita kepada kebaikan atau meninggalkan keburukan, ah, itu berarti baik, itu terpuji. Tapi kalau itu membawa kita kepada keburukan atau dosa atau meninggalkan sebuah kebaikan, ah itu berarti merupakan sebuah rasa malu yang tercela bukan terpuji itu. Coba lihat dulu bagaimana ya. Seseorang e, wanita dahulu dari saking malunya kalau mereka itu tampak auratnya. Itu diceritakan oleh Habib Ali Habsyi saya mau lihat pernah suatu waktu ada seorang perawan yang sedang nyapu-nyapu begitu, tiba-tiba ada laki-laki yang masuk. Sedangkan dia terbuka auratnya. Apa yang dilakukannya? Dia sampai bergolong-golong di permadani. Permadani dibuat golong-golong sama dia sehingga dia tidak tampak. Nah, coba sekarang ada yang kayak gitu. Uh, ustadznya masuk, saya nggak pakai jilbab. Oh tunggu ustadz ya, ambil pegang rambutnya. Tunggu ustadz ya, saya ambil jilbab dulu. <laughs> Nah, nah, itu sekarang seperti itu. Artinya nggak ada nggak ada rasa malunya. Kenapa sih Allah Taala mengatakan di dalam Al Quran, dia lahuma sau'atahuma mawuriya min sawatihima Kenapa sih Sayyidina Adam saya sama Sayyidatuna Hawa ketika ditipu, dibisiki dan digoda oleh iblis untuk memakan buah huldi itu, itu pertama kali kan nggak mau sampai dia itu bersumpah demi Allah aku ini memberikan nasihat kepada kamu. Kamu itu dilarang untuk makan buah huldi ini supaya kamu itu tidak selamanya abadi dalam surga ini dan atau supaya kamu itu tidak menjadi malaikat. Gitu. Kalau kamu makan, kamu akan selamanya, kamu akan abadi gitu. <laughs> Akhirnya tetap dia nggak mau. Fem, kamu itu adalah musuh sebagaimana disampaikan oleh Allah Taala. Akhirnya Ya sudah kalau memang kamu nggak mau. Nah, gitu. Jadi dia ngalah. Sudah kamu nggak mau seakan-akan nyesel. Jangan salahkan aku ya, jangan salahkan aku. Aku sudah menyampaikan pada kamu. Dia seperti apa susah, sedih. Ah, itu bisa menipu orang gitu. Justru karena itulah kemudian Nabi Adam itu kesian. Karena kesian dimakan. Nah, karena dimakan akhirnya dia mendapatkan murka daripada Allah Taala dikeluarkan dari surga. Nah, di sebabnya kenapa Allah Taala itu Fahim mengusirnya ke dalam surga dan kenapa iblis itu berusaha untuk menggodanya sampai dia itu supaya e, dikatakan dalam Al-Qur'an itu supaya liub dia supaya menampakkan apa sawati hima apa sawati sawati itu adalah kemaluannya ketika dia berada di surga kemaluan itu nggak ada Faham? jadi yang kotor itu nggak ada tapi sesuatu yang bersih ketika dia itu sudah melanggar perintah Allah Taala maka ditampakkan oleh Allah Taala sehingga dia cepat-cepat mengambil Eh, pakaian kebesarnya itu semua terlepaskan sendiri dengan sendirinya, lalu dia dalam, dalam keadaan telanjang, kemudian dia mengambil daunnya eh, pohon zaitun dan sebagainya, kemudian dilipat-lipatkan, ditempelkan ke badannya. Nah, coba lihat di sini. Maksud utama daripada penghinaan dan usaha serta upaya iblis kepada seorang manusia itu adalah supaya dibuka auratnya. Kalau sudah terbuka auratnya berarti dia itu adalah orang yang jauh daripada Allah Taala tambah tertutup auratnya berarti dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Taala. Jadi gampang saja orang mau lihat orang beriman atau tidak beriman itu lihat aja kepada pakaiannya. Kalau dia itu pakainya masih tertutup, ah dia masih beriman. Dia masih bertakwa. Tapi kalau sudah auratnya terbuka, sulit untuk kita katakan dia itu orang beriman. Dia nggak ada takutnya kepada Allah Taala. Coba kita tanyakan kepada mereka yang tidak berjilbab di luar sana. Kebanyakan mereka itu tahu nggak sih jilbab itu hukumnya wajib? Tahu apa tidak? Nah, kenapa mereka nggak pakai? Karena nggak ada takwa. Karena nggak ada iman. Coba mereka seperti kalian. Coba Ustaz perintahkan, ayo di antara kalian fulana misalnya, ayo kamu keluar, kamu lepas jilbabmu. Mau apa tidak? Kalau nggak mau Ustaz usir ya pondok ini. Mau apa nggak mau? Walaupun dipaksa gimana nggak mau. Karena kalian punya iman. La ta'ata li mahrukin fi maksiatil khaliq. Ah itu faedahnya iman, faedahnya takwa gitu. Tapi mereka yang di luar sana mereka nggak punya iman, mereka nggak punya takwa. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala karena apa bedanya kita dengan mereka yang di luar sana? Tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kita dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah. Sehingga kita diberikan hidayah, diberikan keimanan, diberikan ketakwaan. Harapan kita semoga iman dan takwa kita itu selalu berkesinambungan dalam hati kita. Sampai akhir hayat nanti dalam keadaan kita termasuk sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solihah termasuk hamba-hambanya yang diinginkan dan dikehendakinya dengan taufik dan hidayahnya termasuk hamba-hambanya yang diinginkan dan dikehendaki untuk kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah ala hadini yang kuniatin salihah wa ala manasa salih al-fatihah